Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ni'ma wa bi'sa wa ma jara ma jarahuma Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam sebuah pembahasan yang baru yaitu mengenai ni'ma wa bi'sa wa majara majarahuma yaitu mengenai ni'ma dan bi'sa dan juga kata-kata yang menempati kedudukan kedua kata tersebut, yaitu kedudukannya ni'ma dan bi'sa. Kemudian beliau masuk ke dalam subbab ni'ma wa bi'sa fi'lani jamidani, yaitu bahwa ni'ma dan bi'sa itu keduanya adalah fi'il yang jamid, yang tidak mutasorif. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-485 sampai bait yang ke-487. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan fi'lani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bi'sa rafi'anismaini bahwa ada dua fi'il yang tidak mutasarrif. Atau mudahnya ada dua fi'il yang jamit. Yaitu ni'ma dan bi'sa. Yang ni'ma dan bi'sa itu sama-sama merofakkan dua isim. Kemudian muqorinai al-au mudhofaini lima koronaha kan ni'ma uqbal kurama. Dan ni'ma dan bi'sa itu dapat merofakkan isim yang bersambung dengan al. Au mudhafaini lima koronaha. Atau dapat merofakkan isim yang diidofahkan kepada isim yang bersambung dengan al. Artinya yang marfu itu mudofnya. Yang marfu itu mudofnya. Kemudian mudhof ilaihnya itulah yang bersambung dengan al. Kemudian beliau memberikan contoh ka ni'ma uqbal kuroma. Nah, di sini ni'ma uqbal kuroma itu berarti sebaik-baiknya kesudahan bagi orang-orang yang mulia. Itu berarti ni'ma di sini itu merofakkan sebuah isim yaitu uqba. Uqba di situ marfu ya marfu namun dia juga merupakan mudhaf nah mudhaf ilaihinya itu adalah al kuroma di mana al kuroma di situ bersambung dengan al nanti akan ada penjelasannya kemudian wa yarfa'ani mudmaron yufassiruh mumayyizun kani'ma qauman ma'syaruh dan ni'ma dan bi'sa itu sama-sama dapat merofakkan domir. Ya, merofakkan domir. Yang domir tersebut itu yufassiruhu mumayyizun. Itu ditafsirkan oleh tamyiz. Contohnya apa? Ka ni'ma qawman sharuf, Ya ni'ma qawman ma'asyaruh. Maka setelah ni'ma di situ kita tidak melihat adanya isim yang marfu. Nah, di situ ada domir mustatir. Ya, domir mustatir yang menjadi uh, sesuatu yang dirofakkan oleh ni'ma tersebut. Kemudian ditafsirkan oleh tamyiz, yaitu kauman. Berarti sebaik-baik kaum itu adalah ya, kelompoknya atau golongannya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait-bait ini. Beliau mengatakan, "Ni'ma wa bi'sa minal af'ali tallati 'alal madhil 'ammi wadzammil 'ammi." Ni'ma dan bi'sa itu merupakan fi'il-fi'il yang menunjukkan akan makna pujian yang murni, itu berar pujian yang umum, maaf. Ya ni'ma wa bi'sa minal af'ali dalati 'alal madahil 'ami wa dhammil 'ami. Ni'ma dan bi'sa itu diantara fiil-fiil yang menunjukkan akan pujian yang umum. Ini berarti ni'ma. Ni'ma itu menunjukkan pujian yang umum. dhammil ami dan juga celaan yang umum. Itu berarti bi'sa alladhi la yuqsaru ala syai'in muayyanin. Di mana pujian yang umum dan juga celaan yang umum tersebut itu tidak terbatas pada sesuatu yang tertentu. Ya, berarti umum. Ya, la yuqsaru ala syai'in muayyanin. Tidak terbatas kepada sesuatu yang tertentu. Wa kullun minhuma fi'lun madin jamidun dan masing-masing dari keduanya, yaitu ni'ma dan bi'sa, itu adalah fi'il madhi yang jamid. Ya. Jamid berarti tidak dapat ditasrif. Ya, tidak mutasarrif. Mulazimun lil madhi. Dan keduanya itu selalu datang dalam bentuk madhi. La min fa'ilin karena keduanya itu adalah fi'il maldi, maka dia harus memiliki fa'il. Kemudian walakinnahuma tajarroda minat dalalati 'ala zamani. Akan tetapi keduanya yaitu ni'ma dan bi'sa itu kosong dari penunjukan akan zaman. Atau dengan kata lain, Kedua fiil tersebut itu tidak menunjukkan kepada zaman tertentu. Ba'da antakawwanat minhuma wa min fa'ilihima jumlatun insya'iyyatun ghairu tolabiyyatin. Ya setelah uh, terbentuk, ya terbentuk dari keduanya, yaitu dari bisa atau ni'ma, Wa min fa'ilihima dan juga dari fa'il dari nikma atau bi'sa itu terbentuk apa? Jumlatun insya'iyatun, yaitu jumlah insya'iyah. Ini biasanya ada dalam pembahasan balaghah. Ya, jumlah insya'iyah itu adalah jumlah yang tidak dapat dikatakan kepada jumlah tersebut atau penuturnya engkau jujur atau engkau berdusta. Ini dapat dilihat pembahasannya di ilmu balaghah. Nah, jumlah insya'iyah itu ada yang tolabiyah, ada yang meminta sesuatu. Ya, seperti perintah dan lain sebagainya. Namun ada juga yang ghairu tolabiyah, yang tidak meminta sesuatu. Ya, seperti contohnya ini. Eh, madah, ya pujian, dam, celaan, atau kosam, sumpah. Kemudian kita lanjutkan anwa'u fa'ili ni'ma wa bi'sa. Jenis-jenis fa'il dari ni'ma dan bi'sa. Wa fa'iluhuma arba'atu anwa'in. Dan fa'il dari ni'ma dan bi'sa itu ada empat kelompok atau empat macam. Al-awwalu an yakuna muqtarinan bi alil jinsiyati awil ahdiyati. Kelompok yang pertama atau jenis yang pertama dari fa'il ni'ma atau bi'sa itu bahwa fa'ilnya itu bersambung dengan al. Baik alnya itu al jinsiyah atau al ahdiyah. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan hal ini. Beliau mengatakan alil jinsiyatu hiyallati tufidul wa wasyumula al-jinsiyah itu adalah al yang membawa makna istighraq, ya menenggelamkan, wasyumula dan juga mencakup. Berarti al tersebut itu membawa makna ya mencakup keseluruhan. Kama taqaddama fi babil mu'arrafi al. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada bab al-mu'arraf al. Ini sudah berlalu pada bagian awal kitab idza kanat al huna lil jinsi, maka jika al tersebut di sini itu merupakan al jinsi ya ya al yang menunjukkan jenis, ma'na hadha, maka makna dari jumlah yang mengandung ni'ma atau bisa tersebut, itu menjadi apa? Annaka madahtal jinsa kullahu. Ya, bahwa engkau memuji jenis dari yang engkau puji tersebut itu secara keseluruhan. Ya, misalnya engkau memuji manusia, ya berarti engkau memuji seluruh jenis manusia. Ya. Atau kalau ini tadi, contohnya di atas, itu adalah nahwu ni'mal khuluku as Ya, ni'mal khuluku as Sebaik-baik akhlak itu adalah kejujuran yang sebaik-baik perangai atau akhlak itu adalah kejujuran. Maka di sini engkau memuji akhlak secara keseluruhan. Tsumma khosostas sidoko. Ya, kemudian engkau mengkhususkan kejujuran sebagai uh, akhlak yang sebaik-baiknya tadi. Ya, kama fil mifali sebagaimana dalam contoh tadi, bidzikri. dengan menyebutkannya fatakunu qad madahtahu marrataini maka sungguh engkau telah memuji kejujuran itu dua kali ya yang pertama itu adalah ketika engkau memuji secara umum sebaik-baik akhlak sebaik-baik perangai nah, itu sudah dipuji sekali namun secara umum kemudian dikhususkan dengan disebutkan as -sidku. nah itu berarti pujian yang kedua Waqiya, waqila kemudian dikatakan hiya lil jinsi majazan. Ya, al jinsiyah di sini itu adalah untuk menunjukkan kepada jenis namun secara majaz. Faka'annaka ja'altal mamduha bimanzilatil jinsi kullihi lil mubalaghati fil madhi. Maka seolah-olah engkau itu menjadikan sesuatu yang dipuji tersebut, yaitu tadi misalnya kejujuran tadi, biman zilatil jinsi kullihi, ya, menempati kedudukan akhlak secara keseluruhan. Lil mubalagoti fil madhi, untuk menunjukkan pujian yang sangat, yang berlebih, ya, yang mubalagoh, yang sangat. Amma idha kanat lil ahdi Adapun jika al yang ada di situ itu dianggap sebagai al yang ahdi ya fal muradu al ahdu dhihniyu. Maka yang dimaksud di situ adalah al, uh, al ahdiyah yang untuk lidzihni, ya lil ahdi untuk zihni. Maksudnya disepakati dalam benak, dalam pikiran. li anna madkhulaha fardun mubahamun. Karena yang dimasuki oleh al di situ itu adalah suatu individu ya, atau suatu sesuatu yang dia itu masih samar. Thumma fussira hadzal fardu bisidqi. Kemudian sesuatu yang samar tersebut itu ditafsirkan dengan as-sidqu tadi, dengan uh, kejujuran. Tafkhiman liqasdil madhi yang memuliakannya dengan tujuan untuk memujinya. Ya, ini kemungkinan dari al tersebut. Kemudian kita kembali ke atas, ya tadi al awalu an yakuna muqtarinan bi alil jinsiyati awil ahdiyati. Bahwa fa'il dari ni'ma dan bi'sa itu dia bisa bersambung dengan al. Ya, alnya itu bisa dianggap sebagai al jinsiyah atau al-ahdiyah. Nahwu contohnya, ni'mal khuluku as-sidqu. Sebaik-baik perangai, sebaik-baik akhlak itu adalah kejujuran. Wa bi'sal khuluku al-kadhibu. Sedangkan seburuk-buruk perangai, ya seburuk-buruk akhlak itu adalah kedustaan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-40. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Fa ni'ma fi'lun madin jamidun li insya'il madhi. Maka lafat ni'ma di situ adalah fi'il ma'udi yang jamit yang dia itu eh, didatangkan untuk menyampaikan atau menyatakan pujian. Al-maula fa'ilu ni'ma. Dan lafat al-maula adalah fa'il dari ni'ma. Marfu'un bidommatin muqottarotin. Yang marfu' dengan dommah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru dan yang menghalangi tampaknya dhammah itu adalah at-ta'adzur. Ya, adanya udzur atau tidak dapat muncul. Ya, karena yang namanya alif itu tidak bisa diberikan harokat. Itu jenis fa'il, ni'ma, dan bisa yang pertama. Athani, kelompok atau jenis yang kedua, an yakuna mudhafan lima fihi al. Yaitu bahwa fa'il dari ni'ma itu berupa mudhof. Di mana mudhof ilaihinya lah, ya mudhof ilaihinya lah yang bersambung dengan al. Ya, jadi ni'ma, kemudian ada satu kata yang marfu itu menjadi mudhofnya, kemudian mudhof ilaihinya yang ber, bersambung dengan al. Nahwu contohnya, Ni'ma qaidul muslimina khalidun. Sebaik-baik komandan dari kaum muslimin itu adalah Khalid. Wa bi'sa rajulul qaumi Abu Jahlin. Dan seburuk-buruk laki-laki dari suatu kaum itu adalah Abu Jahal. Maka perhatikan, setelah ni'ma di situ ada lafat qaidu. Nah, qaidu di situ marfu. Namun dia tidak mengandung al. Yang ada alnya apa? Al-muslimina, yaitu mudhaf ilaihinya. Demikian juga bi'sa rojulul qawmi. Setelah bi'sa ada rojulu yang marfu. Nah, rojulu tidak ada alnya. Yang ada alnya apa? Mudhaf ilaihinya, yaitu al-qawmi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ni'ma darul muttaqin ya wala ni'ma darul muttaqin dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke 151 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bi'sa mathwal zalimin Allah Subhanahu wa taala berfirman dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim Nah, itu adalah yang kedua. Kemudian atsalitsu kelompok fa'il bagi ni'ma dan bi'sa ya kelompok yang ketiga itu adalah an yakuna mudhafan ilal mudhafi lima fihi al. Bahwa fa'il dari ni'ma atau bi'sa itu berupa suatu, suatu kata yang dia itu menjadi mudhof. Di mana dia itu menjadi uh, mudhof berarti punya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaihinya itu juga tidak mengandung al. Ya, tetapi dia sekaligus menjadi mudhof bagi kata yang ketiga. Nah, kata ketiganya itu adalah mudhof ilaihi, di situ yang mengandung al. Yang paling mudah kita lihat contoh. Nahwu, contohnya adalah ni'ma hafizu kitabillahi. Ya, nahwu ni'ma hafizu kitabillahi. Sebaik-baik seorang penjaga kitabullah. Nah, di sini yang menjadi fa'il adalah lafat hafizu. Hafidhu tidak mengandung al, tetapi dia menjadi mudhaf. Mudhaf bagi apa? Kitabi. Nah, kitabi apakah dia e, mengandung al? Tidak juga. Tetapi dia menjadi mudhaf bagi suatu lafat yaitu lafdul jalalah Allah yang dia majerur di sini. Maka di sini lafdul jalalah Allah di situ ada al, ya maka menjadi hafidhu kitabillahi. Hafidhu di sini adalah fa'il dari ni'ma. Kemudian wabisa muhmilu awamir awamiril Qur'ani. wabisa muhmilu awamiril Qur'ani. Dan seburuk-buruk orang yang lalai terhadap perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Maka fa'il dari bi'sa itu adalah lafat muhmilu. Nah, muhmilu ini menjadi mudhaf bagi awamiri. Nah, awamiri itu mudhaf ilaih juga menjadi mudhaf bagi lafat Al-Qur'ani, di mana Al-Qur'ani disitulah yang mengandung al. Wahada lam yadhkurhu benu malikin. Dan kelompok yang ketiga ini itu tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau. Ar-rabi'u kelompok yang keempat an yakunal fa'ilu dhamiron mustatiron. Bahwa fa'il dari ni'ma dan bi'sa itu berupa domir mustatir. Wa ba'dahu nakiratun tufassiru ma fi hadzat domiri minal ibhami. Dan setelah domir mustatir tersebut, itu ada satu isim nakiroh yang menafsirkan apa yang terkandung pada domir tersebut berupa kesamaran. Ya, jadi memperjelas apa yang dimaksud oleh domir tersebut. Nahwu contohnya, ni'ma, so, ni'ma sodiqon alkitabu. Ni'ma sodiqon alkitabu. Sebaik-baik sahabat itu adalah kitab. Maka di sini fa'ilnya adalah domir mustatir. Ya, ni'ma Kemudian ada domir mustatir. Nah, kemudian domir mustatirnya yang menjelaskan apa? Yaitu tamis, Ya, isim nakiroh tamyiz yaitu sodiqon. Maka sodiqon di sini menafsirkan domir mustatir tersebut. Kemudian bi sahulukon kholful wa'di. Se Seburuk-buruk akhlak itu adalah ya melanggar janji. Maka di sini setelah bisa itu ada domir mustatir yang menjadi fa'ilnya, yang menafsirkan adalah isim nakiroh yang datang setelahnya, yaitu khulukon, tamyiz kedudukannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-50. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bi'salidzolimina badala' Ya, bi'sa lidzolimina badala. Ya, dan ya amat buruklah, maka pada ayat sebelumnya mengenai iblis, ya amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zolim. Maka di sini, bisa di sini, itu fa'ilnya adalah domir mustatir. Nah, domir mustatir ini ditafsirkan oleh tamyiz, yaitu badalan. Fabi'sa fi'lun madin jamidun li insyaidh Maka bi'sa adalah fi'il maudin yang jamid untuk menyampaikan makna celaan. Wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang wajib tersembunyi. Takdiruhu huwa, yang takdirnya adalah huwa. Wa badalan tamyizun, dan badalan di situ adalah i'rabnya sebagai tamyiz. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fi'lani ghairu mutasarrifaini ila akhirih. Ai maksudnya inna ni'ma wa bi'sa fi'lani jamidani. Bahwa ni'ma dan bi'sa itu keduanya adalah fi'il yang jamid la yatasarrafani yang keduanya tidak dapat ditasrif ya bukan mutasarrif falaisa lahuma mudhari'un wala amrun maka ni'ma dan bi'sa itu tidak memiliki mudhari' dan juga tidak memiliki bentuk amr wala baqiyatul mushtaqqati dan juga tidak memiliki bentuk-bentuk yang lain dari isim-isim yang mushtaq Kemudian beliau melanjutkan wahuma yarfa'anismaini 'alal fa'iliyati. Dan keduanya yaitu ni'ma dan bi'sa itu merofakkan isim sebagai fa'il. Muqtarinaini bi'al. Yang fa'il tersebut itu bisa bersambung dengan al. Au mudofaini lil muqtarini biha. Atau failnya itu bisa berupa suatu lafat yang diidofahkan kepada lafat yang mengandung al. Audomiron yufassiruhu mumayyizun. Atau domir yang ditafsirkan oleh mumayyiz. Ai tamyizun. Yang dimaksud mumayyiz di sini adalah tamyiz. Wa qadamathala lil mudhafi lima fihi al wad domiril mustatiri. Dan sungguh, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala telah memberikan contoh bagi mudof yang mudof ilaihinya mengandung al, yaitu ni'ma uqbal kuroma, dan juga yang domir mustatir, yang ni'ma qauman ma'syaruh. Kemudian kita lanjutkan ijtima'ut tamyizi wal fa'ilidh yaitu bergabungnya tamyiz dan fa'il yang berupa isim zohir dalam satu jumlah. Karena tadi, tamis itu biasanya muncul ketika fa'ilnya berupa domir mustatir. Nah, di sini ada keadaan di mana tamis itu ada, padahal fa'il dari ni'ma atau bi'sa itu berupa isim zohir. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-488. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa jam'u tamyizin wa fa'ilin dhahar fihi khilafun anhu tahar Dan menggabungkan tamyiz dan fa'il yang tampak, itu di dalamnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, dan itu sudah masyhur. Artinya apa? Bahwa ketika dalam suatu jumlah yang ada ni'ma dan bi'sa, kemudian ada fa'ilnya yang berupa isim zahir. Nah itu ulama berbeda pendapat apakah boleh didatangkan tamyiz atau tidak. Kemudian beliau mengutip ucapan dari, maaf, beliau kemudian melanjutkan penjelasan dari bait di atas, beliau mengatakan, Taqaddama anna fa'ila ni'ma qad yakunu mustatiron mufassaron mufassaran bitamyizin. Telah berlalu penjelasan bahwa fa'il dari ni'ma itu terkadang berupa domir mustatir. Di mana domir mustatir tersebut mufassaron bitamyizin, ditafsirkan oleh tamyiz. Nahwu contohnya, ni'ma khuluqan as ini artinya sama, sebaik-baik akhlak itu adalah kejujuran. Wa ala hadha fayajuzul jam'u bainat tamyizi wal fa'ilil mudmari. Kalau mengikuti contoh tersebut, maka boleh menggabungkan antara tamyiz yaitu khuluqan dan fa'il ni'ma yang berupa domir. Ya, domir yang ada domir mustatir yang datang setelah ni'ma. Wahada la khilafa fihi. Nah, untuk yang seperti ini, itu tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai diperbolehkannya. Wa innamal khilafu fil jam'i bainat tamyizi wal fa'ilid dhahiri. Nah, perbedaan pendapat di antara para ulama itu hanya datang pada bagaimana pada jumlah yang ada nikmat tersebut itu digabungkan antara tamyiz dengan fa'il yang berupa isim dzahir. Nahwu contohnya, As-sadi ni'mas sadiqu sadiqan al-kitabu. Ya ni'mas sadiqu sadiqan al-kitabu. Artinya sama, sebaik-baik sahabat itu adalah kitab. Tetapi di sini fa'il dari ni'mah itu sudah disebutkan yaitu as-sadiqu. Nah, kemudian masih dijelaskan lagi dengan tamyiz yaitu sadiqon. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama apakah diperbolehkan atau tidak. Wa fil mas'alati thalathatu aqwalin. Maka pada permasalahan ini itu ada tiga pendapat. Al-awalu pendapat yang pertama annahu la yajuzu. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh menggabungkan antara fa'il yang berupa isim zohir dengan tamyiz. Mengapa? Li'anna tamyiza li raf'il ibhami. Karena yang namanya tamyiz itu untuk mengangkat kesamaran, ya untuk menghilangkan kesamaran wala ibhama ma'a zuhuril fa'ili. Maka ketika fa'ilnya berupa isim zahir, itu tidak ada ibham di situ, tidak ada kesamaran di situ. Qalu, kemudian para ulama yang mendukung pendapat pertama ini, mereka mengatakan, Wama waroda min dzalika fahuwa halun muakkidatun. Maka misalkan ada ucapan orang Arab yang mengandung hal tersebut, ya, mengandung uh, fa'il yang berupa isim dhohir dan tamyiz, ya, ni'mas sodiqu shodiqon misalnya seperti itu, huwa halun muakkidatun Maka di situ shodiqon itu bukan tamyiz, tetapi hal yang mempertegas. Au darurotun, atau bisa juga tamyiz, tapi itu khusus darurat syair, misalnya seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Kemudian athani, pendapat yang kedua itu adalah annahu yajuzul jam'u bainal fa'ilidh dhahiri wat Maka ada ulama nahwu yang mengatakan boleh hukumnya untuk menggabungkan fa'il yang berupa isim dhahir dengan tamyiz. Wa huwa sahihu. Maka menurut penulis yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berpendapat inilah pendapat yang benar. Bahwa boleh mendatangkan fa'il yang berupa isim dhohir dengan tamyiz. Apa alasannya? dihi anil arabi nafron wa syi'ron. Karena yang seperti itu, ya didatangkan fa'il yang berupa isim dhohir dengan tamyiz, itu sampai kepada kita dari orang Arab baik berupa nasr yaitu prosa atau berupa syair. Faminan nasri maka contoh yang berupa nasr atau prosa itu adalah qaulul harif bin abadin lamma balaghahu qatlu bnihi fi harbil bi fi harbil basusi ya faminan nasri qaulul harif bin abadin lamma balaghahu qatlu benihi fi harbil basusi. Jadi contoh dari prosa itu adalah ucapan seorang penyair, yaitu Al-Harith bin Abbad. Ini beliau adalah penyair zaman jahiliyah. Lama balaghahu qatlu benihi. Ketika sampai kepadanya kabar mengenai terbunuhnya anak laki-laki dari beliau fi harbil basusi ya dalam perang basus. Ya, perang basus itu adalah perang yang terjadi pada masa jahiliyah. Maka beliau mengatakan ni'mal qatilu qatilan aslaha baina bakrin wa taghliba. Ya ni'mal qatilu qatilan aslaha baina bakrin wa taghliba. Sebaik-baiknya orang yang terbunuh itu dapat mendamaikan di antara e, kabilah bakar dengan kabilah taglib. Ya, jadi perang Basus itu merupakan perang antara kabilah atau Bani Bakar dengan Bani Taglib. Nah, kemudian e, setelah terbunuhnya anak dari Harith bin Abad, perang tersebut berhenti. Maka beliau mengatakan demikian, ni'mal qatilu qatilan aslaha baina bakrin wa taghliba. Sebaik-baiknya orang yang terbunuh itu dapat mendamaikan antara kabilah bakar dengan kabilah taglib. Maka perhatikan di sini, ni'mal qatilu qatilan. Fajama'a bainal fa'ili dhahiri al-qatilu, maka Harith bin Abbad itu menggabungkan fa'il yang dhohir, yaitu lafat al-qatilu, wa tamyizi, dengan tamyiz, yaitu qatilan. Kemudian wa minasy'ri qaulu syairi dan di antara contoh yang berupa syair itu adalah ucapan seorang penyair. Ya penyair tersebut mengatakan tazawwad mithla zadi abi kafina Fani'maz zadu zadu abika zada. Yaitu berbekallah sebagaimana bekal ayahmu kepada kami. Maka sebaik-baik bekal itu adalah bekal yang e, diberikan oleh ayahmu. Maka di sini ada fani'maz zadu abik fani'maz zadu zadu abika zada. Berarti asalnya fani'maz zadu zadan zadu abika. Ya, atau kita lihat catatan kaki. Al-Qailu yang mengucapkan syair ini yaitu adalah huwa jarirun, yaitu jarir. Yamdahu Umar bin Abdul Azizi rahimahullahu. Ketika memuji Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Wal muradu bizadi huna dan yang dimaksud dengan zat di sini walaupun asalnya itu adalah bekal yaitu al-aisyatu thayyibatu wasiratul hamidatu yaitu kehidupan yang baik dan juga perjalanan hidup yang terpuji. Itu maksud zat di sini. Wa huwa fil asli at-ta'amul ladzi yu'addu lis-safari. Nah, makna asal zat itu adalah makanan yang dipersiapkan untuk safar atau perjalanan. Ya, bekal itu tadi. Kita kembali ke atas. Maka apa? Fajama'a bainal fa'ilidh maka di sini penyair tersebut menggabungkan di antara fa'il yang zohir, Wahuwa qawluhu azzadu yaitu ada uh, ucapan penyair azadu kan ni'mazzadu. Kemudian wat tamyizi dan juga menggabungkan antara fa'il dengan tamyiz. Wa huwa qauluhu zadan, yaitu ucapan beliau zadan. Berarti asalnya ni'mazzadu zadan zadu abika. Kemudian beliau melanjutkan wala yalzamu an yakuna tamyizu li raf'il ibhami. Nah, tidak selamanya yang namanya tamyiz itu harus menghilangkan kesamaran. Berarti yang namanya tamyiz itu tidak selalu datang untuk menghilangkan kesamaran. Nah, ini untuk memperkuat pendapat yang kedua tadi faqad yakunu litaukidi maka terkadang tamyiz itu datang untuk memberikan penekanan ya penegasan jadi tidak selalu menghilangkan kesamaran terkadang datang untuk eh, memberikan penekanan kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna iddatash syuhuri 'indallahi ashara syahra. Inna iddatash syuhuri 'indallahi ashara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan yang ada pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fa syahron tamyizun muakkidun. Ya maka lafat syahron itu adalah tamyiz yang menegaskan atau memberikan penekanan liqaulihi subhanahu pada firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tadi yaitu inna iddatasy ya inna iddatasy sesungguhnya bilangan bulan yaitu ditegaskan dengan tamis yaitu fasyahrun Kakaulika sebagaimana ucapanmu indi minar rijali aishruna rojulan. Ya, di sisiku ya mudahnya dari para laki itu ada 20 laki-laki. Ya. Maka rojulan di sini itu adalah memberikan penekanan pada minar rijali. Wa min dzalika qaulu Abi Thalibin dan di antara contoh yang semisal dengan ini itu adalah ucapan Abu Talib. Beliau mengatakan, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ Dan sungguh, aku mengetahui bahwa agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama seluruh manusia. Ya. Maka di sini ada lafat dinan di akhir. Fadinan tamyizun muakkidun lima sabakohu. Maka lafat dinan itu adalah tamyiz yang berfungsi sebagai penegas terhadap apa yang datang sebelumnya. Walau hudhifa, nah misalnya lafat dinan tersebut dihapus, lafuhima ma'nahu, tetap dapat dipahami maksudnya mimma baqiya minal kalami ya dari yang tersisa dari uh, ucapan tersebut misalnya hanya walaqad alim tu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati itu sudah cukup ya sudah cukup dipahami maka dinan tamyiz di situ fungsinya hanya menegaskan maka beliau melanjutkan wa idza kanatish syawahidu 'alal jawazi kathiratan maka jika dalil atau contoh-contoh dari ucapan orang Arab itu ada banyak yang menunjukkan boleh mendatangkan fa'il ni'ma yang berupa isim zohir dengan tamyiz, maka fala hajata ila ta'wilil ladhi laja'a ilaihil mani'una maka tidak perlu bagi kita untuk melakukan takwil yang ditempuh atau dilakukan oleh para ulama yang melarang hal tersebut. Nah, ini adalah pendapat beliau. Kemudian al-qaulu tsalitsu, pendapat yang ketiga, in afadat tamyizu faidatan zaidatan 'alal fa'ili. Jika tamyiz tersebut itu mendatangkan makna atau faidah tambahan terhadap fa'il. Maka jazal jam'u bainahuma. Maka boleh mendatangkan fa'il yang berupa isim dhohir dengan tamyiz. Ini adalah pendapat yang ketiga. Selama tamyiznya itu mendatangkan faidah atau makna tambahan bagi fa'il. Nahwu contohnya, ni'mar rajulu farisan kholidun. Ya, sebaik-baik lelaki, nah ini kan uh, fa'ilnya ar-rajulu. Farisan sebagai seorang penunggang kuda itu adalah Khalid. Maka farisan di sini tamyiz itu mendatangkan makna baru. Karena tidak semua laki-laki itu dapat menunggangi kuda. Ya, maka di sini maksudnya sebaik-baik penunggang kuda itu adalah Khalid. Wa illa fala. Ya, akan tetapi jika tamyiz itu tidak mendatangkan faidah baru atau makna baru, maka tidak boleh menggabungkan antara uh, fa'il yang berupa isim dhohir dengan tamis. Ini adalah pendapat yang ketiga. Contohnya apa yang tidak ada makna tambahan? Nahwu ni'mas sadiqu sadiqan alkitabu. Ini contoh yang tadi. Sebaik-baik sahabat itu adalah buku. Nah ini sadiqan tidak membawa makna baru bagi as-sadiqu. Nah, kemudian kita lanjutkan i'rabu ma alwaqi'ati ba'da ni'ma. Yaitu i'rab dari lafat ma yang datang setelah lafat ni'ma. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-489. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadilu. Dan ma yang datang setelah ni'ma itu adalah mumayyiz ya atau tamyiz. qila fa'ilu dan juga ada yang mengi'rabnya sebagai fa'il. Contohnya apa? Fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadilu sebaik-baik apa yang dikatakan oleh orang yang memiliki keutamaan. Nanti akan datang penjelasannya. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait yang ke-489 ini. Beliau mengatakan, Taqa'u ma ba'da ni'ma wa bi'sa. Nah, ma itu dapat datang atau dapat menempati kedudukan setelah ni'ma dan bi'sa. Fatakulu, maka engkau dapat mengatakan niak mama, ya misalnya bisa niak mama, au ni'imma. Ya, bisa juga dibaca ni'imma. Bil idghami dengan mengidghamkannya. Kalau idgham menjadi ni'imma. Wa adamihi atau tidak diidghamkan menjadi ni'ma. Jadi bisa dibaca ni'imma atau ni'ma. Itu kalau tidak diidghamkan. Wahia imma an yaqa'a ba'daha jumlatun. Dan ma yang datang setelah ni'ma tersebut, itu bisa didatangkan jumlah setelah ma tersebut. Ya, jadi setelah ma, setelah ni'ma, kemudian ma, nah itu bisa didatangkan jumlah setelahnya. Contohnya apa? Nahwu ma tas'a ilaihi ya ni'ma ni'ma ma tas'a ilaihi al-kasbul halalu. Ni'ma ma tas'a ilaihi al-kasbul halalu. Sebaik-baik apa yang engkau usahakan itu adalah penghasilan yang halal. Maka di situ setelah ni'ma ada ma, nah setelah ma itu adalah jumlah. Ya, jumlah fi'liyah yaitu tas'a ilaihi. Jadi setelah ma itu bisa didatangkan jumlah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-90 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bisa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru." Yaitu seburuk-buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran. Ya, dengan mereka kafir. Maka di sini kita lihat bisa setelah bisa ada ma. Nah, setelah ma itu ada jumlah fi'liyah yaitu ishtarau bihi. Nah, kemudian tadi bisa didatangkan jumlah. Au, ini berarti mansub ya, yaqa'a ba'daha mufradun. Atau datang setelah ma itu bukan jumlah, tetapi mufrad. Berarti isim yang satu kata. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman in tubadus sadaqati fani immahi ya in tubad in tubadus sada in tubadus sadaqati fani immahi jika kalian menampakkan sedekah kalian maka itu adalah sebaik-baiknya perkara maka perhatikan setelah ni'imma ya ni'imma tadi gabungan antara ni'ma dan ma. Ya, kemudian didatangkan isim mufrad, ya, cuma satu kata, yaitu hiya. Nah, ini maksudnya mufrad tadi. Nah, maka di sini akan dijelaskan apa yang i'rab dari ma tersebut. Wa qad ikhtalafa fi i'rabi ma. Ya, atau boleh juga wa qad ikhtulifa fi i'rabi ma ala aqwalin adidatin. Dan sungguh ya diperselisihkan ya diperselisihkan oleh para ulama i'rab dari ma tersebut ala aqwalin adidatin. Nah, berarti banyak pendapat berkaitan dengan i'rab dari ma tersebut. Faqala qaumun, maka suatu kaum ya suatu kelompok dari ulama nahwu ada yang mengatakan hiya nakiratun fi mahalli nasbin alat tamyizi. Ma tersebut itu adalah ma yang nakiroh yang menempati kedudukan nasab sebagai tamyiz. Wa ma ba'daha sifatun. Kemudian yang datang setelahnya, baik itu berupa jumlah atau mufrad, itu datang sebagai sifat dari tamyiz tersebut. Maka ketika ma itu di i'rab sebagai tamyiz, fa'ilnya bagaimana? Wal fa'ilu domirun mustatirun. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Itu pendapat yang pertama. Kemudian waqila ada pendapat yang lain, hiyal fa'ilu. Ma di situ kedudukannya sebagai fa'il. Wahiyasmun mausulun ingkana ba'daha jumlatun. Dan Ma tersebut itu adalah isim mausul. Jika yang datang setelah ma itu adalah jumlah. Kan tadi bisa jumlah, bisa mufrad. Kalau yang datang setelahnya jumlah, berarti ma di situ adalah isim mausul. takunu hiya asilatu. Maka pada saat itu, eh, bisa juga dibaca asilata. Ya. Eh, maka pada saat itu, eh, jumlahnya itu menjadi silah mausulnya. Wal makhsusu mahdufun. dan yang dikhususkan itu dihapus. Itu jika yang datang setelah ma jumlah. Wa inkana ba'daha mufradun, adapun jika yang datang setelah ma itu adalah mufrad, Fahiyya ma'rifatun tammatun. Maka pada saat itu ma di situ menjadi ma yang ma'rifah secara sempurna wahiyal fa'ilu dan dia menjadi fa'il. Wa ma ba'daha huwal makhsus dan isim yang datang setelahnya itu menjadi maksusnya. Wa hadza huwal ladzi amilu ilaihi. Dan pendapat inilah yang saya yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala condong kepadanya. Berarti beliau berpendapat bahwa ma di situ adalah uh, fa'il kedudukannya baik berupa isi mausul atau dia ma'rifah tamah menjadi fa'il. Mengapa li'annahu akrobu ilal makna? Karena itu lebih dekat dari sisi makna. Wa ab'adu anit ta'wili dan juga menjadi jauh atau lebih jauh dari takwil. Nah, secara umum beliau memilih i'rob itu biasanya yang jauh dari takwil. Kemudian wa i'rabul ayatil ula, i'rab ayat yang pertama, ayat yang pertama itu berarti yang bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru. Itu i'rabnya adalah bi'sa ma bi'sa fi'lun madin li insya'id dhammi. Bi'sa adalah fi'il madhi yang membawa makna celaan. Wama ismun mausulun fa'ilun dan ma adalah isim mausul yang kedudukannya sebagai fa'il. Ini adalah i'rab yang dipilih oleh penulis. Wa jumlatu ishtarau silatul mausuli. Dan jumlah ishtarau adalah silah mausul ayyakfuru fi ta'wili masdarin mubtadaun. Dan ayyakfuru itu dapat ditakwil menjadi masdar yang kedudukannya adalah mubtada wa huwal makhsusu bidzammi. Dan itu adalah yang dikhususkan dengan celaan. Wal jumlatu qabalu wal jumlatu qablahu khabarun. Wal jumlatu qablahu uh, khabarun. Maka yang sebelumnya bisa mashtarau bihi anfusahum itu adalah khabarnya. Wa i'rabul ayati tsaniyati dan i'rab ayat yang kedua berarti yang badus shadaqati fa itu adalah ni'imma ya ni'imma itu adalah ni'ma fi'lun madin li insya'il madhi. Ya, ni'ma adalah fi'il madhi yang membawa makna uh, pujian. Wa mal mudghamatu fi mimi ni'ma fa'ilun. Dan ma yang diidghamkan kepada mimnya ni'ma mimnya ni'ma sehingga dibaca ni'ma itu adalah fa'ilnya. hiya ma'rifatun tamatun. Dan di sini dia bukan isim mausul tetapi Ma yang berupa ma'rifah tamah, karena yang datang setelah ma itu adalah mufrad, bukan jumlah. Bima'na asyai'i, yang maknanya adalah asyai' sesuatu. Wa hiya dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi. Dan hiya adalah dhamir munfasil yang mabni dengan fathah, fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akhorun. Yang menempati kedudukan rofa' sebagai mubtada yang diakhirkan. Wa huwal makhsusu bil madhi dan itu yang dikhususkan dengan pujian. Wal jumlatu qablahu khabaruhu dan jumlah sebelumnya itu adalah khabarnya. Kemudian i'rabul makhsusi wa hukmu hadfihi dan i'rab makhsus ya makhsus nanti akan dijelaskan dan hukum menghapus makhsus. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-490 dan bait yang ke-491. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa yudhkarul makhsusu ba'du mubtada au khabaras min laisa yabdu abada. Yaitu maksus itu disebutkan setelah uh, maksus ya yang dikhususkan dengan pujian atau celaan itu disebutkan setelah fa'il. Ya, dan itu mu ya, di i'rab sebagai mubtada. Itu kemungkinan i'rab yang pertama. Au khobaros min laisa yabdu abada atau bisa juga di i'rabnya sebagai khobar. Ya. Tetapi khobar bagi suatu isim berarti mubtada yang laisa bedu abada, ya, yang dia tidak bisa terlihat selamanya. Artinya apa? Wajib uh, dihapus. Ya, berarti uh, bisa diangrof sebagai khobar bagi mubtada yang mubtada'nya dihapus dan dia itu wajib dihapus. Kemudian wa in yuqaddam mushairun bihi kafa kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Dan jika maksus itu didahulukan, ya, maka pada saat itu dia menjadi musyair. Ya, musyair bihi sesuatu yang mengisyaratkan kepada maksus yang datang setelah ni'mah. Ya, maka setelah itu kafa, tidak perlu disebutkan lagi. Contohnya apa? maka al-ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Ya, ilmu itu adalah sebaik-baik yang muqtana, ya, yang diperoleh dengan usaha yang keras. Ya, kemudian wal muqtafa, yaitu sebaik-baik hal yang ya diikuti dan diperhatikan ketentuan atau hukum-hukumnya. Maka di sini al-ilmu itu sudah didahulukan dari ni'mat Ya, maka dia menjadi musyair, sesuatu yang mengisyaratkan kepada maksusnya. Karena asal jumlahnya adalah ni'mal muqtana wal ni'mal muqtana wal muqtafa al ilmu. Ya, di belakang seharusnya. Tetapi karena sudah disebutkan di depan, maka di belakang tidak perlu disebutkan lagi. Itu yang dimaksud dengan kafa di sini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini, beliau mengatakan Yudhkaru ba'da ni'ma wa bi'sa wa fa'ilihima ismun marfu'un. Nah setelah ni'ma dan bi'sa dan fa'il bagi keduanya, itu disebutkan atau dituliskan atau diucapkan isim marfu' Huwal maksusu bil madahi awid dhammi. Itulah yang disebut, dimaksud dengan maksus yang dikhususkan dengan pujian atau dengan cel celaan. Wa alamatuhu amroni. Dan tanda bagi maksus itu ada dua perkara. al awalu yang pertama, annahu akhassu minal fa'ili yang namanya maksus itu harus lebih khusus daripada fa'il. Ya, berarti lebih kecil lingkupnya, lebih khusus. La musawin lahu wa la a'ammu. Tidak boleh setara dengan fa'il dan juga tidak boleh lebih umum dari fa'il. Mengapa? Liyah sulat tafsilu ba'dal ijmali. Supaya dihasilkan makna perincian Ya, setelah ijmal sesuatu yang masih umum, yang masih belum jelas. Nah, kemudian setelah didatangkan maksus itu menjadi tafsil, menjadi perincian. Fayakunu auqa'u fin nafsi. Maka pada saat itu menjadi lebih mengena di jiwa karena sudah dikhususkan. Walidha wajaba ta'khiruhu. Maka asalnya yang namanya maksus itu wajib diakhirkan. Ya, wajib diakhirkan setelah ni'ma atau bisa. Athani, kemudian yang kedua, an yasluha li ja'lihi mubtada'an. Ya, bahwa yang namanya maksus itu harus layak atau memungkinkan untuk dijadikan mubtada. Wa ja'lil fi'li wal fa'ili khabaron anhu dan memungkinkan menjadikan fi'il, yaitu ni'ma dan bi'sa, atau ni'ma atau bi'sa, dan fa'ilnya sebagai khobar dari mubtada tersebut. Ya, berarti maksus itu di Arab sebagai mubtada, maka ni'ma atau bi'sa dan fa'ilnya itu memungkinkan di Arab sebagai khobar. Mifaluhu contohnya, ni'mal khuluku as -sidku. Ini contoh yang tadi. Sebaik-baik perangai atau akhlak itu adalah kejujuran. Wabisal khuluku al-kadhibu. Dan seburuk-buruk perangai atau akhlak itu adalah kedustaan. Wafi i'robihi aujuhun. Maka i'rob bagi kedua jumlah ini itu ada ya banyak cara atau ada beberapa kemungkinan. Al-awalu Eh, kemungkinan yang pertama annahu mubtadaun bahwa maksudnya yaitu asidqu atau al-kadzibu itu di i'rab sebagai mubtada. Wal jumlatu qablahu khabarun anhu dan jumlah sebelumnya yaitu ni'mal khuluqu atau bi'sal khuluqu itu adalah khabarnya. Wa hadzal i'rabu aisarul a'aribi li salamatihi minal hadfi. Maka i'rab-i'rab tersebut itu adalah i'rab yang paling mudah ya di antara i'rab-i'rab yang ada karena dia selamat dari ada sesuatu yang dihapus. Kemudian athani kemungkinan i'rab yang kedua annahu khabarun li mubtada'in Bahwa itu adalah khobar bagi mubtada yang dihapus. Wa takdiru takdirnya adalah huwas sidqu. jadi misalnya Ni'mal khuluqu huwas sidqu. Jadi as-sidqu itu di i'rab sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Huwa yang dihapus. Atau uh, bi'sal khuluqu huwal kadhibu. Al-kadhibu di situ khobar. Mubtada'nya yang mana? Huwa yang dihapus. Atsalitsu kemungkinan i'rab yang ketiga annahu badalun minal fa'ili bahwa maksus tersebut itu adalah badal bagi fa'il. Badalu kullin min kullin, yaitu badal kul min kul. Au badalu ba'din min kullin, atau badal ba'dun min kullin. Wahada dhakarahul ashmuniyu anibni kaisana. Dan inilah yang disebutkan oleh Ashmuni ya dari Ibnu Kaisan. Ya dapat dilihat di Syarhul Ashmuniyi wa ma'ahu hasyiatus sabbani. Dapat dilihat di syarhu, syarah al-ashmuni dan dengan hasyiatus sabban. Al-Mujallada Thalitha, jilid ketiga, Safhata Saba'in wa Thalathina, halaman 37. Ya kemudian, wahuwa wajihun jiddan. Dan pendapat ini itu adalah pendapat yang kuat. Ya, kuat, sangat kuat bahkan menurut beliau. Mengapa li annahu la yaqumu ala hadfin wa, wala ala taqdimin wala ta'khirin. Karena i'rab yang ketiga ini tidak terjatuh pada penghapusan, ya tidak ada unsur yang dihapus. Kalau yang tadi kedua kan ada yang dihapus. Ya, huwanya dihapus. Wala ala taqdimin wala ta'khirin dan tidak ada yang didahulukan dan diakhirkan. Sedangkan i'rab yang pertama tadi itu ada mubtada yang diakhirkan dan ada khobar yang didahulukan. Maka karena tidak ada yang dihapus, tidak ada yang didahulukan dan diakhirkan, menurut beliau ini adalah pendapat yang sangat kuat. Ya kama fil ini qoblahu. Karena kalau pada dua i'rab yang sebelumnya itu ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan, ada yang dihapus. Wa yajuzu hadful makhsusi dan diperbolehkan untuk menghapus maksus. Idza takot fil kalami ma yadullu alaihi ba'da hadfihi. Jika di awal kalam itu ada suatu kata ya, yang mendahului, yang menunjukkan akan maksus tersebut setelah dihapus. Wa yughni an dzikrihi mutaakhiron maka tidak perlu disebutkan di akhir dari ni'ma atau bisa tersebut. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sot ayat ke-44. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu. Sesungguhnya kami mendapati dia, ya ini ayat tentang Ayub, ya. Sesungguhnya kami mendapati dia itu seorang yang bersabar. Ni'im ni'mal abdu, ya, sebaik-baik hamba. Ya, hanya seperti itu, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Ai ni'mal abdu ayyubu. Ya, maksudnya sebaik-baik hamba itu adalah Ayub. Fahudifal maksusu bil madhi, maka sesuatu yang dikhususkan dengan pujian itu dihapus di sini. Apa itu wahwa ayyubu? Ya, wahwa ayyubu. Mengapa lidalalati ma qablahu alaihi? Karena ayat ini konteksnya itu sebelumnya ada wajadnahu sobiro. Kami mendapatinya, yaitu mendapati Ayub itu adalah seorang yang sabar. Maka di sini maksusnya boleh tidak disebutkan, karena sudah ditunjukkan pada konteks ayat ini. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, وَيُذْكَرُ maksus بَعْدُ مُبْتَدَى ila akhirih. Ay maksudnya, yudhkarul maksus bil madhi awidh ba'dal fa'ili yaitu mah yang dikhususkan dengan pujian atau celaan, itu disebutkan setelah fa'il. Wa yu'rabu mubtada'an, kemudian di'rab sebagai mubtada. Au khobaron li mubtada'in mahdzufin wajibil hadfi, atau dapat di'rab sebagai khobar bagi mubtada yang dihapus, dan hukum penghapusannya itu wajib. Thumma dzakara annahu intaqaddama fil kalami ma yush'iru bil makhsusi wa yadullu alaihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menjelaskan bahwa jika di awal kalam itu ada yang mendahului suatu kata yang mengisyaratkan atau menunjukkan kepada maksus tersebut dan juga menunjukkan kepada maksus tersebut. Kafa an maka maksus tidak perlu disebutkan setelah ni'ma atau bisa. Thumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan contoh yaitu al-ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Ya. Fal maksusu qad taqaddama, maka maksusnya itu sudah didahulukan yaitu al-ilmu tadi. Fasara fi dzahiri huwal musyairu. Maka secara zahirnya Lafat al-ilmu itu menjadi musyair, sesuatu yang menunjukkan atau mengisyaratkan. Wal aslu, padahal aslinya, ni'mal muqtana wal muqtafa al-ilmu. Ini tadi sebaik-baiknya hal yang diperoleh dengan usaha yang keras dan diikuti dan diperhatikan hukum-hukumnya itu adalah ilmu. Kemudian fa'arna an dzikril makhsusi marrotan ukhra, maka tidak perlu. Ya, maksus itu disebutkan sekali lagi. Misalnya menjadi al-ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa al-ilmu lagi. Tidak perlu disebutkan. Karena al-ilmu yang di awal itu sudah mengisyaratkan kepada maksusnya. Mengapa man'an litakroril ladhi la fa'idata minhu huna? Ya, mencegah Eh, pengulangan, ya, mencegah ya penyebutan kembali yang itu sebetulnya tidak ada faedahnya untuk disebutkan di sini. Ya, kalau misalnya menjadi al-ilmu nah, ni'mal muqtana wal muqtafa al-ilmu, nah itu menjadi pengulangan yang tidak ada faedahnya di sini. Ya. Kemudian um, Wal muqtana dan arti dari al muqtana ai maksudnya adalah al muqtas al muqtasabu alladhi yahrisun nasu ala ala dikharihi wal ihtifadhi. Ya, al muqtasabu alladhi yahrisun nasu ala dikharihi wal ihtifadhi. Al muqtana adalah ai maksudnya sesuatu yang ya manusia itu memperolehnya kemudian berusaha keras untuk memperolehnya, untuk menyimpannya dan menjaganya. Berarti sesuatu yang sangat berharga. Ya waliyah waliyah bihi. Ya, berusaha menyimpannya dan menjaganya. Wal muqtafa dan yang dimaksud dengan al muqtafa ai al mutba'ul ladzi tura'a ahkamuhu. Ya, al mutba'ul ladzi tura'a ahkamuhu atau al-muttaba'ul ladzi tura'a ahkamuhu. Yaitu sesuatu yang diikuti, kemudian hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya dipatuhi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.